wa ilmin yantafa'u bihi waladun salih yad'u lahu. Yang artinya jika seorang Bani Adam telah meninggal dunia maka terputus semua amalnya kecuali tiga hal. Yang pertama sadaqah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Nah, maka di sini ini termasuk daripada jariah. Oleh karenanya jadi sunnah untuk kita itu mempunyai barang-barang diwakafkan. Misalnya eh, kita mondok, nyantren, kemudian sebelum kita pergi dari pesantren itu kita beli kitab, wakafkan. Kita beli gelas, kita wakafkan. Kita beli sejadah, kita wakafkan. Jadi kita biasa mewakafkan dari hal-hal yang kecil. Karena jika wakaf itu berarti kita memperuntukkan yang tadinya milik kita sekarang menjadi milik Allah. Dan selama itu digunakan, selama itu pula berarti kita mendapatkan pahalanya. Maka di dalam cara mewakafkan pun juga harus kita cerdas dan kita harus e, memilah-milih, bukan semuanya kita wakafkan dengan permintaan atau kehendak kita. Tapi lihat dulu apakah ini termasuk investasi yang sangat menguntungkan atau tidak. Galal aslu fihi qaulu ta'ala lan tanalul birra hatta tufikum mimma tuhibbun. Kalian tidak akan termasuk atau terhitung sebagai orang yang berbuat baik kecuali sampai kalian menginfakkan apa yang kalian senangi. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan yang kalian senangi itu apa? Dunia. Tambah disenangi, tambah eman kita kita menginfakkannya, tambah besar pahalanya adalah sahabat Abu Hurairah, dia paling senang dengan gula. Sehingga dia bersedekah dengan gula karena gula adalah paling disenanginya dari dunia. Fem itu pula sahabat Jabir bin Abdullah yang dia itu punya e, sebuah kebun yang sangat indah yang Nabi SAW suka pergi ke dalamnya kemudian memetik kurmanya serta meminum daripada air telaga dan sumbernya yang sangat jernih dan enak diminumnya maka Ketika turun biru hatta tumfikum matuhibun, dia cepat-cepat datang kepada Nabi SAW dan menginfakkan e, kebun tersebut kepada Nabi SAW dan mengatakan, terserah engkau akan gunakan untuk apa, yang penting aku serahkan kepadamu. Maka oleh Nabi SAW diperintahkan untuk supaya dibaikan kepada keluarga dekatnya dan kepada kerabatnya dan dikatakan bahwasanya sebaik-baik yang aku punya, yang aku miliki adalah kebun itu dan aku serahkan-serahkan kepadamu. Abi Tolha ya, Abi Tolha al Ansori. Kemudian wa khabaru muslimin idza mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salas sadaqatin jariyah ila akhir al hadis. Galal ulama as-sadaqah jariyah ya al-waqaf. Sedekah jariyah itu adalah wakaf. Bentuknya apa? Banyak sekali bentuknya pondok pesantren, madrasah, kemudian masjid, musola, jalanan yang diwakafkan, air sungai, menggali sungai, menggali sumur, mewakafkan mata air, mewakafkan sejadah, mewakafkan tanah. Jadi itu semua itu termasuk saudara jariah itu. Yang setelah kematian masih bisa dipetik manfaatnya oleh si pelakunya yang mewakafkannya. Ta'riful wakaf. Definisi daripada wakaf. Lugatan al-habas. Secara bahasa adalah menahan. Sedangkan menurut arti syar'i adalah habsun muayyanun penahanan secara tertentu. Mamlukun yang di, yang di eh, muayyanin mamlukin yang dimiliki sebelumnya, qabilun linnakli yang bisa dipindah tangankan, yumkinul indifa'u bihi yang bisa diambil manfaatnya, ma'abakoi ainihi tapi tetap bendanya atau komponennya. Bikot kita sorofi dengan memutuskan segala macam tasorof di dalam kepemilikannya. Alamah sorofin mubah ke arah-arah yang mubah atau kepada golongan-golongan yang boleh maujudin yang ada. Syarhu Ta'rif penjelasan daripada definisi-definisi itu. Habsun muayyanun jadi suatu penahanan sebagian daripada harta yang tertentu. Fala Buddha minta ini, maka di sini harus ditentukan yang mana. Semua hartaku saya wakafkan, enggak cukup. Harus tentukan harta yang mana. Wajabi syai'ani yang yang e, lain halnya kalau e, tidak apa tidak tidak ditentukan. Yang tidak ditentukan itu ada dua yang pertama al-mubham, yang saru, yang samar. Dan yakul auqaftu ehda darain. Aku muakofkan salah satu daripada rumahku, daripada dua rumahku. Nah, itu enggak enggak boleh. Enggak sah itu wakafnya. Kenapa? Rumah yang mana? Bisa jadi rumah yang besar, bisa jadi rumah kecil. Bisa jadi rumah yang sebelah kanan, bisa jadi rumah sebelah kiri. Bisa jadi rumah yang di belakang, bisa jadi rumah yang di depan. Nah, oleh karena itu maka tidak sah. Kemudian yang kedua, Wakfu ma fi zimmah. Mewakafkan sesuatu yang masih berada di dalam tanggungan. Falaisi wakfu maka tidak sah wakafnya. oleh lam mitayyan karena belum ditentukan. Kan yakul waqaftuka daran. Waqaftu daran sifatuha kaza wa kaza fi zimmati. Aku wakafkan satu rumah di dalam tanggunganku. Rumahnya bentuknya begini begini belum ada. Belum ada. Ini cari sendiri rumah ya nanti sifatnya begini-begini kalau sudah engkau dapatkan baru aku beli kemudian aku wakafkan harusnya seperti itu ini enggak di dalam tanggunganku untukmu aku wakafkan satu rumah yang sifatnya begini-begini dalam tanggunganku belum ada Enggak boleh jadi harus tertentu tertentu itu sudah ada kemudian ditentukan itu artinya tertentu sudah ada kemudian ditentukan Fem. mobil rumah tanah kebun, ah itu sudah ada. Kemudian ditentukan, diwakafkan habis itu. Ah nah, itu itu tertentu namanya. Mamlukin yang dimiliki. Siapa yang memiliki? Yang memiliki itu adalah yang mewakafkan itu. Ah maka falaysihu waqfu ma laysa mamlukan, maka tidak sah kalau kita itu mewakafkan sesuatu yang bukan milik kita. Enggak sah. Milik orang lain kita wakafkan enggak sah. Karena kita nggak mempunyai kekuasaan terhadap benda dan harta tersebut. Gobilin nakli. Sesuatu yang diwakafkan itu harus termasuk jenis yang bisa dipindah tangankan. Lain halnya kalau semua tidak bisa dipindah tangankan. Pem, lihat nomor dua kharaja jambi salah satu asya kama sayati akan disebutkan nanti. Pem, nggak bisa dipindah tangankan. Kemudian yumkinul intifa'u bihi yang bisa diambil kemanfaatannya, jadi berfungsi, ada gunanya. Lain halnya kalau kita melakukan sesuatu yang nggak ada gunanya. difa'an hissiyan au syar'iyan. Baik intifa' di sini maksudnya adalah bermanfaat secara hissi atau bermanfaat secara syar'i. Halan au ma'lan, baik sekarang bermanfaatnya atau yang akan datang bermanfaatnya. Falasi waqfu al-himar az-zamin, maka dirasa kalau kita mewakafkan keledai yang sakit-sakitan, yang sudah mau mati. Untuk apa? Ditunggangi nggak bisa. Kemudian dimuati dengan muatan barang juga nggak bisa. Terus untuk apa? Nah, berarti apa? Nggak ada manfaatnya kan? Kalau nggak ada manfaatnya nggak bisa diwakafkan. Syarat kita itu mewakafkan adalah benda yang akan kita wakafkan itu termasuk benda yang berguna. Yang bisa digunakan. Nah, itu. Terus awalatul wiyal muharrama atau seperti eh, alat-alat uh, musik yang diharamkan. Nah, itu kan haram hukumnya secara syar'i haram. Tidak boleh diwakafkan. Sesuatu yang haram nggak diwakafkan. Karena dalam pandangan syariat alat-alat musik yang diharamkan itu tidak bermanfaat. Yang bermanfaat itu yang boleh dilakukan. Yang nggak boleh dilakukan itu nggak bermanfaat. Kemudian awil abdi zamin begitu pula budak sahaya yang sudah tidak bisa bekerja lagi, nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Zamin itu yang sakit-sakitan sudah. Makanya juga tidak sah untuk diwakafkan. Kenapa? La yumkinun intifa'u bihi karena syaratnya wakaf itu bisa dimanfaatkan, bisa digunakan. Wamal jahsyu asogir fesi wafu. Adapun anak kuda yang masih kecil, anak keledai masih kecil itu sah Walaupun pada saat ini nggak bisa digunakan, tapi suatu waktu kan bisa. Tadi kan disebutkan halan au ma'alan. Jadi bisa digunakan baik sekarang ataupun yang akan datang. Jadi nggak harus sekarang kita bisa gunakan baru sawakofnya. Kalau nggak bisa digunakan sekarang berarti nggak sah. Nggak. Boleh walaupun sah penggunanya itu nanti di masa yang akan datang. Walaupun. Kemudian ma'abakoi ainihi. Tapi komponennya masih ada tetap. Nah, maka benda-benda yang tidak tetap tapi yang ada berkurang itu nggak bisa diwakafkan. Saya wakafkan sabun untuk pondok nggak bisa, sabun itu habis. Saya wakafkan beras untuk pondok nggak bisa. Wakaf itu sesuatu yang bisa digunakan bermanfaat tapi tidak habis komponennya. Seperti sumber air, sumbernya itu kan yang diwakafkan. Airnya terus ber, terupdate airnya. Nah, tanah itu kan tetap Digunakan untuk apa saja terserah, mau dijual, disewakan terserah. Yang penting, eh, tapi nggak boleh jual ya. Kalau sudah wakaf nggak boleh jual. Seperti pondok ini wakaf, berarti apa? Nggak bisa dijual. Nggak bisa dijual. Gal, ai walau mudatan qasiratan bilu bi ujrah. Walaupun fem dalam waktu yang singkat yang bisa fem atau yang ada harganya Ayat adabitul mudda al kasira ayat annaha law ujrat laqubilat bi ujratin. La tasamu fih. Jadi artinya mudda kasira di sini adalah walaupun waktu yang singkat tapi waktu yang singkat itu bisa diuangkan, ada sewanya. Jadi seperti kalau kita pakai mobil dari sini ke Bangil, Bang, itu kan ada sewanya, ada harganya. Hal jabihi lain halnya al asya alati yuntafu biha ma laki ainiha. Lain halnya kalau seumpama benda-benda yang penggunaannya itu dengan terkurangi komponennya itu nggak bisa diwakafkan. Saya wakafkan teh sosro, saya wakafkan Indomie, nggak bisa. Tapi kami hadiahkan, kami hibahkan, kami sodakohkan, gitu lah. Tapi jariah nggak bisa jariah karena jariah itu terus mengalir. Fem, benda yang diwakafkan itu terus mengalirkan pahala. Sementara kalau sabun Selama masih ada mengalirkan pahala, tapi kalau sudah nggak ada dan sifatnya sabun itu akan tergerus dengan digunakan. Yang tadinya banyak kemudian menjadi sedikit, bahkan lalu setelah itu tidak ada lagi habis. Nah, itu nggak bisa diwakafkan itu. Yang bisa diwakafkan kenapa? Pakaian, wakaf bisa. Nah, jadi seperti e, punya Abuya itu, pakaiannya itu yang sekarang berada di lemari dekat makamnya Abuya, itu kan terpampang imamahnya masih, kaosnya masih, gamisnya masih. Kenapa kok tidak dibaikan pada ahli waris? Karena kita takut termasuk yang diwakafkan. Bukan berarti kita nggak mau menggunakan dan mengambil keberkahan dari orang tua. Kita mau, cuma karena Abu yang mengatakan semua yang aku miliki di dunia ini saya wakafkan untuk Allah dan Rasulnya bagi pondok ini ya. Sehingga apa? Itu termasuk harta uang-uangnya itu kita kalau di situ. Dan jadi supaya menjadi sebuah eh, peninggalan yang bisa diambil suatu pelajaran dan dipetik hikmahnya walaupun di masa yang akan datang nantinya. Gitu. Nah itu, itu wakaf. itu tasarrufi ay al jarun majrun muta'alliqun bi habas ay anna hadzal habas musawwarun bi i ay man itasarrufi fi raqabatihi. Dengan kita itu menahan, menahan apa? Untuk digunakan. Sehingga barang yang diwakafkan, yang terlanjur diwakafkan, nggak boleh dijual belikan lagi nggak boleh dihadiahkan lagi, nggak boleh dihibahkan lagi gitu. Fayantakilu milku raqabati minal waqif Allah ta'ala. Sehingga berpindah kepemilikan dari yang mewakafkan tadi kemudian berpindah menjadi haknya siapa? Haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Fi raqabatihi ay kharaja bihi manafi'uhu min rai'in wa naslin wa darrin wa darrin wa ghairiha fa hadza yam talikuha al-mauquf alaih. Jadi fi raqabatihi jadi berpindah ke pemilikannya. Jadi nggak ada lagi pemiliknya. Kalau sudah barang itu wakafkan maka pemiliknya hanyalah Allah. Lain hanya kalau manfaatnya, kalau manfaatnya itu ya berarti pemiliknya siapa? Yang boleh menggunakannya siapa? Yang boleh menggunakannya yang mauquf alaihnya itu. Siapa mauquf alaihnya? Ya itu yang yang boleh menggunakan. Fi masrafin ay labudda minta inna masraf. Nah, mau diguna, mau diwakaf untuk apa ini? Harus jelaskan itu. Sawang kana jihad amah, baik jihadnya itu amah arah-arah yang umum. Maksudnya yang mau menerima wakafnya itu termasuk lembaga umum, bukan perorangan, tapi persyirikatan, persyarikatan. Au khusus atau khusus. Seperti apa? Saya wakafkan ini untuk Ustaz Segap sama anak-anaknya. Itu khusus. Tapi yang umum yang sulit untuk kita deteksi individualnya, nah itu namanya umum. Gitu. Untuk semua fukara, untuk para tamu, untuk para janda, untuk para masakin, untuk para aitam, untuk para alawin. Nah, itu kan sulit untuk deteksinya berapa semuanya jumlahnya gitu. Nah, jadi satu-satu di antara kita harus mulai sekarang ada sesuatu yang diwakafkan. Harus. Kan? Jadi kita memiliki sesuatu kemudian kita wakafkan. Nah, jadi usahakan kita seperti itu sehingga kita termasuk orang yang tidak rugi dengan harta yang telah kita cari susah payah itu. Nah, kalau tidak maka kita termasuk orang rugi. Karena apa? Semua harta yang kita miliki itu sebenarnya itu adalah titipan Allah dan modal yang Allah berikan untuk kita saja, bukan untuk keluarga. Keluarga lain lagi. Anak-anak lain lagi itu hartanya beda-beda. Rizkinya sudah ditanggung oleh Allah Taala. Cuma kalau kita meninggal, dan kita tidak menggunakan kesempatan kita memiliki harta, ya jangan salahkan. Eh, ternyata kamu termasuk orang gagal. Ah, karena apa? Karena kalian semuanya termasuk yang lebih mencintai harta ahli warisnya ketimbang hartanya sendiri. Kata Nabi SAW, Ayyukum ahabu ilaihi malu wa wurratihi min malihi. Siapakah di antara kalian yang lebih cinta kepada harta ahli warisnya ketimbang hartanya sendiri? Man minna ya Rasulullah, tidak ada di antara kita yang seperti itu. Nah, tapi justru Nabi SAW tidak kalian tidak ada seorang pun dari kalian kecuali dia lebih mencintai harta ahli warisnya ketimbang hartanya sendiri. Nah, lalu Nabi SAW menjelaskan kenapa magadam maluka mahu wa malu warisika ma khallaftah. Jadi maluka magadamtah wa malu warisika ma khallaftah. Jadi harta harta kamu itu sebenarnya ada yang kau infakkan itu hartamu, sedangkan yang kau tinggal itu adalah harta ahli warisnya. Coba kita evaluasi, kita buat sebuah penelitian. Orang kaya yang mana saja, orang yang punya harta yang mana saja, lebih banyak yang ditinggalkan apa yang digunakan. Nah, itu. Jadi kan sebuah pertimbangan untuk kita, pelajaran untuk kita. Nah, itulah kita. Kalau kita nggak dapat hidayah dari Allah Taala dan taufik serta inayah, kita jadi pelit jadinya. Karena Kenapa? Kita terlalu cinta kepada dunia. Ya dunia itu bukan untuk dicintai. Dunia itu untuk digunakan. Fa'amma binikmati rabbika fahadis. Gunakan. Gunakan kita berhak. Omongin suaminya untuk membantu, untuk mewakafkan dan sebagainya. lihat seperti contoh tadi Sena Abi Abi Tolha al radiyallahu dia punya kebun yang sangat bagus, sangat indah, paling mahalnya kebun itu di Madinah itu kebunnya dia. Kurmanya bagus, buahnya, sudah itu ada ada mata airnya lagi. Tapi justru ketika turun ayat ini langsung diserahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Yang beruntung siapa? Yang beruntung yang menyerahkan. Yang beruntung siapa? Yang mewakafkan. Jadi bukan berarti kalau kita itu ngasih sama Habib Zain, Berarti Zain untung. Loh, Zain itu kan bukan pribadi. Pondok ini bukan pribadi. Kita ini cuma memangku, kita ini cuma pegang amanat. Nah, tak, kecuali kalau yang dikasih tahu ini pribadi untuk antum, nah, itu berarti itu milik kita. Tapi kalau dikatakan ini untuk pondok, ya berarti untuk pondok, untuk Allah. Nah, jadi harusnya kalau mau ngasih sama ulama atau para orang soleh itu ini untuk pondok, ini untuk pribadi, gitulah Nah, tapi kalau semua untuk pondok semuanya, ya berarti dia cuma bawain aja. Ya baguslah, orang-orang seperti itu nggak berharap daripada manusia. Karena mereka para solehin sangat yakin bahwasanya rezeki nggak bakal kemana-mana. Yang bukan untuk inti nggak bakal sampai pada inti. Walaupun gimana usahanya, upayanya, bagaimanapun nggak bakal sampai. Berapa banyak orang yang buka toko sama seperti toko yang lainnya. Isinya sama seperti isi lainnya. Tapi rezekinya beda. Yang datang konsumennya beda. Nah itu maksudnya bahwasanya Allah Ta'ala kalau menentukan sesuatu tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Jadi rugi ya. Rugi bahkan yang namanya dunia itu merupakan sebuah barometer. Bisa dijadikan sebuah barometer untuk kita. Termasuk kita ini termasuk yang baik atau tidak. Kalau harta kita, kita gunakan untuk kebaikan, berarti kita termasuk yang baik. Tapi kalau harta kita tidak kita gunakan untuk kebaikan, tapi nanti, nanti kalau sudah suki betul, kalau sudah kaya betul, baru kita akan mokofkan Nah, itu yang semacam ini termasuk orang yang rugi. Nah, apa dia menunda-nunda amal taswif namanya itu? Nah, karena karena seharusnya setiap orang itu merasa fa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun dalam Al-Qur'an di dalam surat Yasin apa? E, sampai pulang ke rumah pun untuk memberikan wasiat itu nggak bisa kalau sudah ada waktunya. nggak bisa lagi sudah. Makanya kan para salafana soleh itu mereka mempunyai wasiat. Yang setiap saat, setiap waktu kalau dia meninggal sudah ada wasiat itu. Nah, gitu. Jadi siap-siap siap eh, sedia mereka. Artinya kalau aku meninggal, ini hartaku yang ini untuk ini, ini untuk ini, untuk ini. Jadi dia sudah persiapkan paling tidak sepertiga atau kurang daripada itu untuk dirinya setelah meninggal nanti. Sehingga mereka meninggal tidak ada ribut, hutang dibayar, dilunasi. Tapi kalau kita punya hutang nggak dicatat, nggak dikasih tahu kepada mereka ahli waris kita, maka jangan berharap mereka akan membayarkannya untuk kita. Sudah. Gitu. Sulit sekali karena ini zaman fitnah. Ini zaman yang kalau orang tua itu meninggal dunia, meninggalkan banyak harta, maka anak-anaknya mengatakan semoga Allah merahmati kedua orang tua kami yang sangat tahu diri meninggalkan harta untuk kami. Tapi kalau seumpama orang tuanya itu meninggal kiri, nggak meninggalkan <laughs> apapun, maka dicaci maki bahkan dilaknat. Dasar orang tua nggak tahu diri, nggak bisa menguntungkan anak sendiri. <laughs> Ya, ini dari jadinya seperti ini gitu. Rugi apa tidak? Ah, makanya Nabi Rasul mengajarkan kalau beli baju, ya kalau beli, Ustaz nggak pernah beli, Ustaz dikasih. Ya, saya kasih apa? Ustaz Helmi, Ustaz Bidin, nah, gitu. Nah, jadi kalau sudah datang yang Ustaz Helmi datang yang yang lama kasihkan orang. Nah, kata Nabi Sallam, barang siapa yang beli baju yang baru, kemudian setelah itu baju yang lamanya disodakokan. Allah akan mengampuni semua dosa yang terkait dengan baju itu. Nah, gunain kesempatan. Bahkan dalam riwayat lain, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, gitu. Nah, gunain kesempatan seperti itu. Jangan numpuk-numpuk sampai mau ditaruh di mana lagi ya sudah penuh yang di sini ya. Gitu. <laughs> Ya Allah. Kamu nggak suka? Kasih orang, cari yang senang, yang yang bagus. Jangan sudah robek-robek ditaruh juga di lemari ngapain? Buat apa itu? Bikin serbet. Kalau sudah sobek itu, jangan taruh di lemari jadi kelihatan penuh itu. Hmm, jadi biasakan kita seperti itu. Kita makan di restoran, biarkan ada sedikit sedikit yang untuk sodako. nggak ada yang mau disodakokan, semuanya dibawa kembali, ya semuanya habis kita gitu. semua. Ya, kita kasih tukang parkir itu, kasih uang lebih. Jangan dia itu lihat dari jauh kita makan tapi dia nggak tidak bisa menikmati dia punya anak, punya istri, kasih. Biasain. Jangan bilang, wah oh, dia itu sudah punya gaji, dia tidak usah. Itu pertimbangan nggak ada pertimbangan seperti itu. itu kan kita ngelihatnya seperti itu, tapi nggak tahu hakikatnya bagaimana. Nah, gitu. Jadi biasakan yang penting dua hal itu sangat diminati dan disukai serta dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa itu? Yang pertama memberikan makan rohani umatnya yang kedua, memberi makan jasmani umatnya. Nggak ada yang lebih daripada itu. Orang alim yang mengajar, sama orang kaya yang memberikan nafkah. Yang menanggung walaupun satu keluarga, dua keluarga. Nah, itu luar biasa. Sangat menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, pilih salah satu. Kalau nggak jadi ini ya jadi itu. Jangan jadi yang ketiga, keempat. Nggak ada itu. Kurang, kurang, kurang menyenangkan bagi Rasul SAW. Nah, tapi jadikan diri kalian salah satu daripada kalau nggak ngajar ya jadi orang kaya yang menderma gitu loh Ngajar enggak, sodako enggak. <laughs> Nah, itu susah. Nah, Nabi SAW kalau sudah orang alim itu orang alim itu harusnya enggak enggak usah sodako orang alim terlalu banyak sodakohnya pahalanya itu terlalu banyak kata Nabi SAW afdalu sodakoh rajulun ta'allamal ilma summa allama sebaik-baik sedekah itu adalah seseorang yang belajar ilmu kemudian mengajarkannya nah tapi gimana lagi Justru mereka orang-orang alim didatangi, dimintai bantuan. Loh, kenapa nggak datang sama orang kaya itu yang punya uang banyak? Kok datangnya sama kita? Gitu. Nah, itu salah satu pertanyaan yang harusnya menjadi sebuah pertanyaan yang dijawab oleh siapa? Orang kaya itu harusnya dia malu sendiri. Nah, atau kalau paling tidak ya kita berikan kepada orang-orang alim itu ini kalau ada orang yang perlu-perlu kasih ini, ini gitu loh. Nah, jadi bukan malah e, melupakan. Tapi ya gitulah namanya dunia. Dunia itu adalah putrinya setan, putrinya iblis. Jadi barang siapa yang banyak dunianya, ya jangan salahkan kalau iblisnya itu banyak datang kepada mereka gitu. <laughs> Nah, terus gimana caranya? Ah, caranya adalah yang tepat adalah kita punya uang banyak tapi uang itu tidak menguasai kita, tapi kita yang menguasai uang. Nah, gimana caranya? Nah, biarkan uang kita itu di tangan, jangan di dalam hati. Gara-gara uang sampean sampai menyesalnya karena kehilangan kesempatan berhari-hari. Itu itu termasuk orang cinta pada dunia itu. Gara-gara orang yang berdagang seperti orangnya dia langsung takut, merasa iri, berdoa ya Allah semoga enggak laku. <laughs> Ya Allah. Nah, itu itu termasuk orang cinta dunia itu. Jalani aja enjoy, kehidupan itu enjoy. Karena Allah kok yang mengasih rezeki. Allah yang menggerakkan orang itu membeli dari sini, dari situ. Nah, jadi Ustaz, ada toko dekat sini ya. Tapi saya nggak cocok, cocoknya jauh sana. Kenapa Ustaz cocoknya di sana? Karena Allah yang berkehendak. <laughs> Mau dipaksakan gimana? Gak bisa dipaksakan. Nah, aneh punya uang, ah, serah anak. Mau beli yang di sini, mau beli yang di sana, serah anak. Paham? Itu kan cuma ada himbauan. Kalau bisa kita lebih dahulukan yang yang dekat kepada kita daripada yang jauh. Itu kan cuma himbauan, bukan wajiban. Yang cari uang siapa? Yang punya uang siapa? Yang harus menikmati siapa? Ya kita sendiri. Terus masa kita mau diintervensi dalam cara membeli dan sebagainya kan enggak. Nah, <laughs> itulah Nah, berarti apa? Rezeki itu sendiri-sendiri ada waktunya, ada tempatnya. Jangan jangan jangan sampai kita itu merasa bahwasanya rezeki kita diambil orang. Enggak ada rezeki kita diambil orang. Orang enggak makan rezeki kita. Setiap orang itu makan rezekinya sendi sendiri. <laughs> Bahkan kita itu mau punya pikiran, mau buat seperti ini, buat seperti ini. Siapa yang ngasih pikiran? Allah. Yang menggerakkan kesempatan untuk kita itu siapa? Allah. Bukan kita sendiri. <laughs> Nah, jadi bahkan nggak kalau kita boleh lebih jauh Eh, teliti para orang kaya itu. Mereka itu kayanya dari apa? Kebanyakan mereka itu kayanya dari sebab-sebab jalan-jalan yang tidak diplaningkan sebelumnya. Tidak diperkirakan sebelumnya. Dia coba usaha ini, eh enggak punya gagal. Usaha ini, enggak gagal. Eh enggak punya ada orang yang nyodorkan begini-begini. Ah, jadi. Ah, gitu. Siapa yang menggerakkan itu semuanya? Allah. Yang menjadikan orang kaya itu semuanya Allah. Jadi rugi. Kalau soal kekayaannya sudah kaya tapi nggak digunakan modal kerjaannya paling coba lihat yang paling demen paling getol investasi itu siapa ya orang kaya kenapa orang kaya punya uang yang miskin mau investasi apa <laughs> nah, cuma kegetolannya itu loh kesenangannya itu loh beli tanah lagi beli rumah lagi sampai kapan kapan nanti mau menikmati kapan oh tunggu nanti tunggu stroke dulu nggak boleh makan ini nggak boleh makan itu untuk masih muda bisa makan durian beli durian yang banyak beli nikmatin Eh, mau pakai baju yang bagus beli. Kalau sudah nenek-nenek pakai baju bagus ya buat apa? <laughs> apa yang mau dinikmatin? <laughs> eh, jadi jangan mau dipermainkan dunia, tapi dunia yang kita permainkan. Kalau kita punya uang ya. Lain hanya kalau kita nggak punya uang ya semampunya. La level nafsan illa usaha. Tapi kalau kita punya uang, kita ada yang murah, ada yang mahal. Beli yang mahal. Asalkan digunakan tidak mubazir. Nah, ini kan yang ter yang terkait dengan permasalahan dan kesalahan manusia itu dalam memandang itu adalah digunakan atau tidak. Kalau nggak digunakan itu bazir namanya. Tapi kalau menggunakan, digunakan, ya nggak bazir, hatta mahal. Ya? Coba lihat bagaimana Imam Bur'i suatu waktu dia pergi ke Jumatan. <coughs> Alhamdulillah. <coughs> Alhamdulillah. Lupa dia tidak bawa siwak. Tidak bawa siwak, lupa. Hanya dia lihat sebelahnya ada anak muda yang menjual siwaknya. Ini dia punya siwak, ada. Berapa yang dibeli? Saya beli. Dia bilang seribu dinar. Kewajiban zakat cuma dua puluh dinar. Seribu dinar. <laughs> Jadi berarti sekarang tiga puluh lima juta. Ada yang mau beli? Ayo tiga puluh lima juta. Nah, anak lagi perlu nih mau umroh nih buat ongkos ayo. 35 juta. Nah, mikir-mikir masih kan? <laughs> mikir-mikir. Nah, tapi dia lebih baik. Langsung dia kasih uangnya, kasih. Satu siwak 35 juta. Tegor. Sama satu orang. Kerja imam. Engkau membeli satu siwak dengan harga 35 juta. Apa jawaban beliau? Kalau sumpah aku habiskan uangku semuanya. Untuk membeli satu siwak yang merupakan sunnahnya Nabi. Itu tidak termasuk mubazir dan aku tidak merasa rugi karenanya. Nah, itu loh. Kenapa? Digunakan. Digunakan. Nah, yang yang yang mubazir itu punya mobil 10. Enggak digunakan. Nah, ini yang masalah ini. Punya mobil 3, tapi yang satu besar, satunya kecil. Kalau pergi jauh enakannya kecil, lebih enak. Ah, enggak jadi masalah, pakai, beli, enggak apa-apa. Terus beli mobil, mobilnya apa? Fortune. Kenapa enggak carry aja? Sat? Ya, lafu deh gitu loh. Karena ya kita punya uang. Terus untuk apa uang kita gunakan? Kita mampu kok. Anda nggak nggak nggak bersandar pada orang lain. Anda bersandar pada diri Anda sendiri. Nggak ada sedikit pun dari uang pembelian fortun itu walaupun 100 ribu daripada wali murid nggak ada. Semuanya uang anak. Nah, terus kita mau di intervensi, mau beli yang jelek aja. Zuhud, nah, zuhud bukan dalam cara berpakaian, bukan dalam cara menggunakan. Tapi zuhud itu adalah kita tidak terkait dengan dunia. Dunia itu tidak mempermainkan kita, tapi kita mempermainkan dunia. Sedangkan dunia itu fame selalu ada bersama kita dengan tergantung kepada ketentuan Allah yang memberikan dunia itu. Orang itu kaya, miskin, siapa yang menentukan? Nah, lalu kita mau menentang Allah, enggak, ya Allah, aku enggak mau jadi orang kaya. Allah mau. Allah berkehendak. <laughs> Gitu. Jadi jadi pasakan. Jadi zuhud itu bukan pakai pakaian yang jelek. Sekarang pakai pakaian jelek direndahkan orang. Pakai HP jadul, apalagi pakai karet, ya direndahkan orang. Nah, Nah, pakai HP yang bagus. Nah, kita orang lihat itu jadi langsung lihat wah ini orang kaya dihormati. Nah, karena apa? Ya lamun adzahira minal hayati dunia wa humanil akhirati hum ghafilun. Jadi mereka yang tampak kepada mereka itu cuma materi saja. Barometer mereka itu berhasil atau tidak, mulia atau tidak, bahagia atau tidak itu cuma materi. Sehingga biarkan kita dikatakan orang berhasil. Biarkan ketika dikatakan orang yang kaya. Biarkan dikatakan oleh orang, kita ini termasuk orang yang bahagia daripada kita dihinakan orang. Ini sudah zamannya sekarang ini gitu. Orang nggak ada lagi melihat bagaimana kesalehannya. Dan ketika datang satu orang meminta anak kita, saleh nggak dia? nggak ada, kaya nggak dia? Gitu Mobilnya apa? Nah, gitu. handphonenya keren nggak? Gitu. Nah, jadi yang ditanya itu materi semuanya. Nah, jadi oleh karenanya sekarang ini dia termasuk di antara siasat dakwah ya kita mensiasatinya dengan pandangan mereka yaitu terkait dengan dunia itu fitrah. Nah, sementara orang alim kalau kaya itu kan lebih baik daripada dia itu e, mengharap kepada orang lain. Nah, gitu. Asalkan dengan cara-cara yang diperbolehkan dalam agama itu tentunya. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما زلنا في لا تستغرب وقوع الأقدار ما دمت في هذه الدار فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها Ilan gal wa fi ba'dil hikayat al-manqula Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu annahu qala man talaba man lam yukhlaq at'aba nafsahu wa lam yurzak. Ajib ya. Man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsahu wa lam yurzak. Ya dia barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak Allah ciptakan, maka berarti dia itu telah mencapaikan dirinya sendiri dan dia tidak akan mendapatkan rezeki. Fagilalahu. lahu. Wa mazaka? Apakah yang tidak diciptakan Allah Ta'ala dan dia tidak akan mendapatkannya? Walaupun bagaimana, walaupun berdoanya bagaimana tidak akan mendapatkannya. Lam yurzak zalika. Ar-rohatu fid dunya. Kesenangan di dunia nggak ada. Walaupun kita mohon. Walaupun Nabi Muhammad yang mohon nggak bakal ada. <laughs> Karena Allah tidak menciptakan dunia. Silahkan minta apa saja. Minta mobil. Ada kan mobil? Ada nggak mobil? Ada. Minta Apollo, pesawat Apollo. Ada nggak Apollo? Ada nggak? Nggak tahu, hatapul nggak tahu. Hah? Sojet <laughs> itu loh. Nah, ada nggak? Ada. Walaupun dengar nggak paham. Deso betul itu. <laughs> ada kan? Ah, ada, minta. Ada nggak orang lancong dan berziarah serta berkunjung, berwisata ke bulan? Ada? Sudah mulai ada sekarang. 12M. 12 miliar bisa berkunjung ke bulan. Ada minta, silahkan. Sama yang ada itu bisa minta. Tapi yang nggak ada jangan diminta. Ya Allah, anak minta Tuhan selainmu ya Rob. Jangan. Nggak, nggak ada Tuhan selain Allah. <laughs> Ngerti ya. Jadi sesuatu yang nggak ada jangan diminta. Nah, termasuk yang nggak ada seperti Allah itu nggak ada duanya. Kebahagiaan dunia nggak ada. Jadi kalau kamu sudah menghadapi kehidupan ini dalam keadaan siap, sedia menghadapi kehidupan bahwasanya kehidupan yang akan kita lalui itu selalu tidak membahagiakan karena bahagia yang sesungguhnya itu nanti sebenarnya dijelaskan pada pelajaran yang lalu bahwasanya kebahagiaan yang hakiki kebahagiaan yang pasti itu adalah kalau kita bangun malam berduaan sama Allah merasakan bahagia dengan ketentuannya nah, itu bahagia yang sesungguhnya Coba puncaknya kebahagiaan itu kita pikir-pikir apa sih wanita atau laki-laki bagi kalian laki-laki bagi eh, laki-laki per, perempuan yang cantik ya kan nggak mandi kira-kira bau nggak setiap hari masuk kamar mandi nggak <laughs> kalau nggak jebok bau nggak tuh <laughs> itu dunia jadi bahagia memang lihat wajahnya cantik asik pengen berdekatan terus tapi itu loh, itu sifat dunia itu seperti itu. nggak ada yang sempurna itu nggak ada. Duran enak nggak duran? Enak, tapi habis makan duran derapnya itu. Eh, kalau udah uh, baunya enak nggak nggak enak, mau muntah kita dengan baunya. Apalagi pasti mobil habis makan duran banyak, satu aja bedah apa derap gitu, apa katanya bersendawa, maka semuanya dengar baunya. Itu dunia. Apalagi waktu kita membuka, pem, bisa jadi kena tangan kita, berduri dia. Kenapa kok berdiri? Harusnya nggak berduri, harusnya gampang karena yang enak itu mudah dibuka. Harusnya seperti itu, tapi ini enggak. Sulit dibukanya. Kenapa? Dunia. Nggak ada ceritanya nanti di surga duren dengan biji, duren dengan kulit yang berduri nggak ada. Tinggal coba, tinggal makan aja. Rasanya rasa duren bahkan lebih enak daripada duren. Nah, tapi di dunia, dunia harus seperti itu. Ada aja cantik, cuma sayang pendek. Cantik, sayang gendut cantik. <laughs> Ya, kayak gini sebenarnya, gak ada sempurna, gak ada. Kan gak ada. Oh dia itu sempurna, bagus. Ahlaknya bagus, ininya bagus, semuanya bagus. Cuma dia begini. Ya. Cuma itu pasti ada. Kecuali siapa? Para nabi, para rasul gak ada cumanya. Nah, jadi semuanya itu seperti itu. Jadi itu dunia, biar kita paham. Jadi jangan kita termasuk yang rugi hidup di dunia. Coba lihat bagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa Kita tidak dituntut untuk melaksanakan seperti Sayyidah Aisyah ya. Tapi biarkan kita itu punya amal. Paling enggak barometer kita itu setiap hari. Ada amal. Fem setiap minggu. Ada amal. Ada amalan harian. Ada amalan mingguan. Ada amalan bulanan. Ada amalan tahunan. Terkait dengan apa? Dengan apapun. Sodako ada. Sodako harian ada. Sodako mingguan ada. Sodako bulanan ada. Sodako tahunan ada. Harus. Fem. Nah, kemudian puasa. Puasa juga ada. Jadi semua amal kebaikan yang kita ketahui. Nah, itu harus ada bagian masing-masing. Nah, coba lihat Sayyidina Aisyah. Dia punya ponakan kaya raya namanya Abdullah bin Zubair. Dia memberikan harta benda yang banyak berupa kepingan, dirham dan dinar. Kan? Yang dibawa pakai karung. Sehingga kalau diletakkan nutupi wajahnya. Apa yang dilakukan oleh beliau? Umumkan kepada penduduk Madinah barang siapa yang memerlukan kepada dana Datanglah ke rumah Aisyah. Sekarang rumah Aisyah banyak uang. Datang satu dikasih, kasih, kasih, kasih, kasih. Sampai enggak datang waktu maghrib, habis. Nah setelah habis, baru budak perempuannya matang begini. Kenapa engkau tidak membedakan antara hari ini di mana hari ini engkau mendapatkan suatu kenikmatan yang besar pada Allah dengan hari-hari sebelumnya? Maksudnya, ya kenapa kok buka kamu itu sama saja seperti hari-hari kemarinnya? Yaitu roti kering sama air putih. Coba seumpama engkau spesialkan hari ini karena engkau banyak uang tadi dan bisa membeli, beli daging lah. Beli kuah, beli makanan yang lezat. Apa kata dia? Kenapa engkau tidak ingatkan aku tadi? Sampai itu dia sendiri dia lupa. Ini loh, seorang wanita yang cerdas, yang cantik, yang manja, yang pintar, yang luar biasa pada Nabi SAW. Tapi lihat bagaimana kehidupannya. Kenapa demikian? Siapa dulu yang mengajarnya? Nah, itu. Yang mengajar adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sudah merasuk, masuk dalam jiwanya. Sehingga apa ajaran itulah menjadikan dia itu menjadi seorang yang zuhud. Gitu. Nah, jadi nggak perlu lagi dia. Nah, sekarang kita tidak punya uang. Di antara manusia yang selalu membesar-besarkan, mentuhan-tuhankan materi, maka kita dihinakan, direndahkan. Karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk sombong terhadap orang yang sombong. Kalau kita punya uang mau sombong pakai apa? Yang mereka lihat cuma materi. Nah, gitulah. Oleh karenanya Habib Ahmad bin Salatas, dia meriwayatkan suatu hadis nanti di akhir zaman para ulama itu tidak layak bagi mereka kecuali kekayaan. Karena apa ini pandang kekayaan. Barometer seseorang itu alim, mulia, tinggi di sisi Allah itu kekayaan. Nah, sehingga lihat sekarang habaib yang mana saja rata-rata semuanya kaya. Nah, sehingga tidak dihinakan, direndahkan. Ya ada sebagian mereka yang masih tetap supaya tetap ada perilaku yang sesungguhnya itu seperti itu. Nah, jadi itulah zaman sekarang ini yang ketika sudah ilmu Nabi SAW sudah berkurang, tergerus dengan fitnah yang ada, maka yang terjadi adalah perubahan yang tadinya baik, eh, yang tadinya nggak baik menjadi baik. <laughs> Sekarang seperti itu mimbab hasanatul abrar sayyatul mugarrabin. Sekarang sayyatul mugarrabin itu hasanat untuk abrar <laughs> gitu. Nah, jadi balik sekarang zamannya gitu. Orang yang zuhud itu adalah yang nggak punya harta. Sekarang orang yang zuhud itu yang punya harta tapi mengendalikannya. <laughs> Gitu. Nah, seperti itu. Nah, coba ada profesor, doktor, alim, fem, hafid dan sebagainya. Tapi nggak punya, dia rendahkan orang. Sekarang ini dia rendahkan orang. Nah, tapi kalau dia kaya, maka orang tidak memerendahkannya Karena memang orang sekarang itu yang kelihatan itu di mata mereka materi cuma gitu. Kemudian wa fi ma'nahu anshadu tatlubur rahata fi daril ana'i khaba man yatlubu syai'an la yakunu. Gitu. Kamu mencari suatu kesenangan di dalam rumah yang penuh dengan kepenatan maka sungguh akan rugi orang yang mencari sesuatu yang tidak pernah ada. Wa qala ba'dul bulagha multamisus salamata fi daril matalif wal ma'atib kal mutamarri ala mazahik al hayat wa mazabil ma'aqarib. Orang yang mencari keselamatan, orang yang mencari kebahagiaan, orang yang mencari keselamatan di rumah kerusakan, kebinasaan. Kenapa dikatakan ke rumah binasaan dan kerusakan? Dulu di Raci nggak ada rumah seperti rumahnya Ustaz Segaf. Bagus waktu pertama kali bangun tuh. Sekarang udah lama. Sudah rata-rata, sudah warnanya sudah kusam dan sebagainya. Akhirnya apa? Nggak jadi rumah baru lagi. Ada lagi rumah yang lebih baru. Ada rumah yang lebih bagus. Rumahnya Habib Abdullah yang di Pangkalan lebih bagus lagi. Ah tuh. Itu dunia, itu rumah salaf. Jadi kalau nggak dirawat udah, apalagi wajah kalian nggak dirawat. Nah, gitu loh. Makanya kan perawatannya itu itu lain lagi. Ini untuk belanja, ini untuk perawatan, ini tuh. <laughs> Kenapa? Karena rumah matlaf. Rumah tempat kerusakan, kebinasaan gitu. Kita beli makanan, enak makanannya. Waktu kita beli enak, tiga hari kemudian basi. <laughs> Duren Pengen kita beli, wah enak, enak duriannya, tapi saya mau makan seminggu lagi. Setelah seminggu lagi mana? Rusak rasanya. Ini dunia. Itu rumah Muhammad Alif namanya. Berita faham. Katanya, wal ma'atib, tempat-tempat kesusahan, kepenatan. Kal mutamarik sama seperti orang yang tidur bergelimpangan di antara eh, ular-ular uh, dan kalajengking. Bisa sama enggak? Hah? ada ular di kamar ini, di ruangan ini sebanyak seribu ular. Dan seribu kala jengking. Lalu kamu tidur-tiduran, bisa nggak selamat daripada sengatannya? Bisa nggak selamat? Nah itulah hakikat kita di dunia. Bagaimana kita itu akan selamat daripada kebahagiaan? Daripada e, kesengsaraan? Gak mungkin. Karena memang dunia tempat itu. Terus kalau dia mau selamat gimana? Pemimpin itu banyak ular, seribu ular seribu kala jengking, Di mana ini mau tidur, di mana saja pasti ada ular, ada kala jengking. Malah ini berbaring, bergelim, bergelimpangan di situ. Gimana caranya supaya selamat? Ayo, jawab. Gimana caranya supaya selamat? Keluar, mati, selamat. <laughs> Keluar itu di luar itu ada dua pilihan. Eh, bisa jadi api, lebih cepat matinya. <laughs> bisa jadi AC gitu ruangan AC nah, jadi lihat-lihat dulu gimana gitu nah, itu yang kejadiannya itu dunia seperti itu oh, kenapa harus seperti itu ya karena kita itu tercipta bukan dengan kehendak kita tapi kehendak Allah jadi seperti itu ya Ogale bin Mas'ud radhiyallahu anhu ad-dunya kulluha umum fama kana minha ghumum fama kana minha bizurur fahuwa ribhun bapak ya jadi dunia itu semuanya kesempekan. Jadi kamu harus siap-siap. Dari mulai jam 6 pagi sampai malam tuh sempat. Sedih. Fem, ah, di antara kesedihan itu nggak boleh tampakkan kesedihannya itu. Fem, bahkan kita harus som, ah, harus kita bohong bahwasanya kita dalam keadaan bersedih. Tutup wajah kalian harus tetap seperti seakan-akan kalian hidup bahagia. Harus seperti itu. Ah, yang bisa seperti itu, ah yang paling soleh, dialah yang paling dekat pada Allah, dialah yang paling banyak mendapatkan anugerah. Nah, gitu. Gitu. Kalau semua ada yang tidak seperti itu, ke, yang berupa kebahagiaan itu keuntungan. Ada orang untung terus. Ada nggak orang untung terus? <laughs> nggak ada. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Banyak ruginya, banyak ya, untungnya. <laughs> banyak ruginya. Coba lihat. Bangun tidur, rata-rata kalian itu tadi waktu bangun tidur, rata-rata puas apa masih kurang? Terus terang aja, kita bicara dengan hawa nafsu. Kurang. Tadi habis bangun tidur kita ngapain? Sholat. Rata-rata kalian sholat subuh itu dengan semangat seperti semangat waktu kita mau makan. Atau justru kita itu terpaksa sholat subuh. Ayo. Terpaksa atau tidak? Terpaksa. Mandi kita tadi, mandi. Mandi itu nikmatnya sama seperti nikmat makan apa enggak? Enggak, buang air sama seperti itu, semua terpaksa. Mana ada kenikmatan dalam keadaan terpaksa itu mana? Enggak ada kenikmatan itu. Nah, itu dunia. Kalau enggak mandi gimana? Bau. Ada yang bau lemon, ada yang bau lidah buaya, ada yang bau apek. <laughs> nah, itu dunia itu seperti itu. Terus mau cari yang mana? Cari yang mana gitu. Memang Ustaz tadi lagi beli kacamata. Beli kacamata. Yang jaga sih karena kacamata tokonya bagus kan. Yang jaga bersih-bersih bajunya, tapi waktu itu saya dekat eh baunya aromanya tidak buaya. nah, <laughs> ini kan bukan ghibah kan disebutkan orangnya. <laughs> nah, itu itu salah satu contoh lihat loh, itu loh dunia. Cantik orangnya bagus, ini rapi, eh gak tanya tembus juga aromanya. <laughs> Nauzubillah termasuk orang yang semacam itu ya. Jadi kadang-kadang orang nggak tahu dirinya banyak kekurangan, nggak tahu gitu loh. Oh, jadi dia nggak merasa gitu loh. Ente nggak dengar tak baunya itu kayak begini kok ente biasa aja di depan orang malah ngangkat blep blep blep gitu loh. <laughs> Harusnya tahu di sini. Wala turi lil adi qadzullan fa inna syamata tarada bala'u. Sebaik-baik manusia itu adalah yang menutup aibnya diri sendiri. Jadi orang itu mau cari aibnya kekurangannya itu sulit. Nah, itu bagus. Nah, jadi suatu kekurangan dan aib yang sangat besar kalau seumpama ketahuan ternyata bau mulut kita bau, ya, mohon maaf. Karena kita juga pengalaman, kita Nanti juga senang ente bertemu sama orang yang bau mulutnya. Nggak senang sama orang lain juga seperti itu. Nanti senang kumpul sama orang atau berdekatan, bergandengan, duduk bersampingan sama orang yang bau lidah buaya. Yang ada apa? Ya tahan nafas kan? Nah, tahan nafas terus ya gimana gitu. <laughs> Nah, biar kita paham, harusnya tahu diri. Tahu diri sebelum keluar. Makanya kenapa eh, agama Islam ini setiap kita itu mau sholat Jumat suruh apa dulu? Mandi. Mandinya itu apa? Sunnah. Hem, mau sholat id kumpul sama orang, apalagi mandi. Mandinya itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi ya, setiap mau kumpul orang itu mandi dulu. Kenapa? Kita diperintahkan untuk menjaga diri. Faham itu dohirnya, apalagi batinnya. Jaga, jangan sampai orang itu melihat kita itu kekurangan. Jangan sampai orang itu melihat kita berdosa. Harusnya seperti itu. Jadi hakikat kehidupan itu untuk itu. Faham? Beli, walaupun mahal beli, yang penting nggak tampak. E, apa namanya? Baunya itu aroma yang tidak baik itu nggak tampak. Itu artinya kata Imam Syafi'i, wala turi lil aadi qatuzullan fa inna a'da bala'u. Galal Imam Junaid radhiyallahu Lastu astabshiu ma yaridu ma yara ma yaridu alayya al alam al alim anni qad adallat kata apa? asalat aslan wa huwa anna dunya daru hammin wa ghammin wa bala'in wa fitnatin wa al alam kullahu syarr. Faham? Wa man wa min hukmihi an ya talaqani bi kulli ma akrah Fa in talaqani bi kulli ma'hif fa huwa fadlun wa illa fal aslu al awwalu. Berkata Imam Junaid Sayyidut Taifah radhiyallahu anhu warda. Kata beliau, aku tidak merasa memandang jelek astabsyir yang datang kepadaku daripada dunia ini. Faham? Tidak pernah dia itu memandang ini jelek, ini jelek, ini jelek, ini enggak enak, enggak enak, enggak enak, itu enggak mau dia. Kenapa? Karena asalnya seperti itu memang. Asalnya dunia seperti itu gitu. Apa itu asalnya dunia yang aku ketahui? Dunia itu adalah rumah kesempekan. Sehingga kau ngeliat yang jelek-jelek ya dunia, masih di dunia kan? Jadi jadi jelek kelihatan. Omongannya yang kita dengar jelek. Ingat kamu masih di dunia. Jadi kita maklumi kata Imam Junaid itu. Wabala bala'in fitnatin, rumah fitnah, rumah bala. Wanal alam kullahu syar dan semua alam semesta ini semuanya dia baik. Semua keburukan. Coba lihat, yang baik itu dirawat. Yang nggak dirawat itu nggak baik. Fem. Coba lihat yang namanya uh, hutan itu, kenapa hutan itu tidak indah? Ada hutan indah? Nggak ada hutan indah, karena nggak dirawat. Sehingga apa? Di dalam hutan itu banyak yang namanya pohon-pohon yang bertumbuhan, yang liar, Rem. Sehingga apa? Enggak ketahuan bentuknya. Berbeda kalau kita itu masuk ke tempat wisata. Maka di situ pohonnya itu teratur, ada yang panjang, yang tumbuh rumput sedikit pun diambilnya, dibersihkannya. Nah, ah, itu salah satu contoh. Kenapa harus ada seperti ini? Biar tahu nanti di akhirat itu seperti ini, terawat. Tapi kalau dunia enggak ada terawat. Dunia itu yang baik setelah di dirawat, itu baru baik. Emas itu asal di mana? Di tanah. Apakah berupa bongkahan? Tidak tapi berbaur dengan tanah. Kemudian disaring-saring-saring dimasak-masak jadi emas yang indah. Asalnya dari tanah, berserakan di mana-mana. Jadi itu itu dunia itu seperti itu hakikatnya. Sehingga kalau dia itu mendapatkan sesuatu yang tidak enak di dunia, ya maklum, namanya juga di dunia. Maka filsafat ini harus kita gunakan sehari-hari. Ada yang nggak enak, ya namanya juga kita di dunia makanya kurang enak. Ya namanya juga di dunia nggak ada yang enggak. Yang enak banget, ih lomboknya pas. Asinnya pas, ininya pas nggak ada. nggak ada. Jadi kalau soal ada orang, ya ininya kurang, Pak. Ya namanya di dunia, Neng gitu. Nah, jadi kita katakan begitu. Kasih tahu juga sama suami juga kasih tahu gitu. Jadi nggak ada sejajar cantik orang. Kalau pakai jilbab cantik, tapi kalau buka jilbabnya jelek. Kenapa? Rambutnya rontok Botak rambutnya. Eh, dibuka ininya putih semuanya kan jelek ya jadinya <laughs> itu yang terjadi gitu eh, mau cantik orangnya cantik begitu dia itu jalan eh perutnya gendut nah gitu mana cantik namanya gendut gitu nah, itu salah satu contoh itu dunia lo kenapa harus kayak begini ya namanya juga dunia harusnya kalau dunia itu bukan tempat yang semacam itu semuanya bagus badannya ideal hamil nggak apa-apa hamil tapi nggak gendut kalau seumpama dunia ini surga, bukan dunia. Kan jelek. Fem, orang hamil itu kenapa dia itu padahal jelek, perutnya besar, tapi dia itu mau dikatakan orang jelek itu kenapa? Karena kan ada suatu harapan. Harapan yang diharap-harapkan apa itu? Anak. Coba nggak ada anak yang ditunggu-tunggu, pasti nggak ada yang mau kawin. Apalagi laki-lakinya dapat istrinya cerewet kayak begitu, nggak ada yang mau kawin. Kalau nggak ada yang enak pada istri, nggak ada yang mau kawin. Nah, itu loh dunia itu seperti itu. Ada dunia yang enak? Ada dunia enak? Nggak ada dunia enak. Jadi kita itu harus menjalani kehidupan dengan filsafat seperti itu. Hidup di dunia berarti kita harus siap untuk hidup tidak enak. Karena memang hidup di dunia adalah hidup untuk diuji, hidup untuk dicoba. Dan itu sudah dipastikan Allah Ta'ala dalam firmannya, bahkan diiringi dengan sumpahnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Di dalam ayat lain nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal wal wal ju'i. Terus wa naqsim amwal samarati wa basyiris sabirin. <laughs> Nah, jadi siapa yang berhasil yang sabar, siapa yang berhasil yang lewat ujian, siapa yang berhasil ah itu itu, itu kita itu uh, hidup itu itu. Di dalam ayat lain sebutkan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanul amalah. Siapa ustaz yang terbaik di antara kita? Ayo, tunjukkan. Siapa yang paling bekerja untuk Allah, bukan karena manusia, tapi karena Allah. Siapa yang paling bisa memberikan hidayah sesuai dan beriringan dengan hidayah daripada Allah. Siapa siapa siapa itu itulah kita hidup. Hidup untuk berkompetisi dan jangan katakan wah dia itu lebih ini kayaknya nggak mungkin bisa ngalahkan nggak ada itu semuanya. Kan, walaupun kita itu masih muda tapi kita bisa mengalahkan yang lebih tua. Apalagi sudah tua, harusnya dia merasa lebih baik daripada muda gitu Bukan malah tua, tambah malah abutosan, perasaan. <laughs> itu itu namanya tua-tua keladi itu namanya. Gitu. <laughs> sudah tua, hem nggak mandi gitu. <laughs> Ngerti ya? Nah, jangan sampai kita seperti itu ya. Tapi kita tua tambah mulia. Kayak mudah mulia, tua tambah mulia. Nah, itu yang baik seperti itu. Semoga kita semua termasuk semacam itu ya. Minar ya beralamin. Ada ditanyakan? Kita baca sedikit. Gal wabanihi banihi imamuhum ustadzuhum syekhus syuyuhul arifil mutawassi. Ai banil imam Muhammad bin Ali sahib Marbad Fadamir a'idun alaih. Wahum Alawi bin Muhammad al-Ghalib alaih. Wa ala zurriyatihi al-ilm was-salah. Alawi bin Muhammad. Itu yang paling banyak. Nah, jadi Alawiyin itu, yang dibilang Alawiyin itu, itu masuk pada Habib Alawi ini. Alawi bin Muhammad bin Ali Sabil Marbat. Kemudian, karena imaman, dia ada seorang imam, Sakhiyan, jawadan, amilan, mustaqiman, eh, mutabian, warisan, min akmal masyaihil arifin, والأئمة الهادين المتصفين بكمال العبودية لله رب العالمين ولد بمدينة ريم ونشأ بها وصحب أباه في زمان صباه وحل عليه نظره الشريف وأخذ أيضا عن الشيخ سالم بفضل وسيد الجليل سالم بن بصري والشيخ علي بن إبراهيم الخطيب وغيرهم وصحبه جم غفير wa takharraja bihi jam'un katsir minhum auladuhu Ahmad wa Abdullah wa Abdul Rahman wa Abdul Malik. Nah, Abdul Malik ini datuknya para wali Songo itu. Nah, wa minhum Ibn Akhi Sayyidina Faqih wa Muhammad bin Ali wa kana Alwi bin Muhammad al-Mazkur kariman yatasaddaqu min malihi bima yakunu mustajadan wa kana za sarwatin wa nakhilin. Dia banyak harta, banyak kebun. aktsaruha Baitu Jubair Wa kana jazilul ataya, hasanul akhlaq, asna alaihi katsirun min a'immatil arifin. Wa kana mahbuban indal anam, mu'taqadan indal khasi wal 'am, hatta utmira lahu hatta atmara lahu sultan waqtahu su sultana waqtihi as-su'a. Sampai sultan itu enggak suka pada dia dan berniat yang tidak baik kepadanya. Faham? Admara lahu sultana waktihi asu'ah. Apa itu? Farokan. Silakan. Apa itu? Man tawajjahan nasu ilaihi an ya'murahum bil khuruji alaih. Menyerangnya. Fasaqahu sum miroran. Akhirnya diperintahkan untuk memberikan racun kepadanya. Walam ya'mal bisya'an. Tapi subhanallah tidak mandi maksumnya itu tidak tidak berlaku. Wa kana lahu karamatun katsira, dia punya banyak karamat. Wa kana intiqaluhu yaumul Isnin. Nah, dia meninggal pada hari Senin li arba'in khalauna min Dzulqa'dah. Jadi 4 Dzulqa'dah, sanata 13 wa 600. Wa zakara al-Khatib al-Jauhar fi Jauhar al-Shaffaf fi hikayat al an Sayyidina al-Faqih al-Ustaz Muhammad bin Ali anna ammahu Alwi bin Muhammad al-Mazkur Radda alaihi salam min kubrihi. Ajib. Radda alaihi salam min kubrihi. Jadi dia kalau ada orang datang berziarah kepada dia awal mulanya itu maka didengar langsung salam darinya. Gitu. Yang menunjukkan bahwasanya dia itu hidup dalam kuburnya gitu. Termasuk min ahli tasarruf. Wa ta'ammara ba'dahu ibn akhihi Sayyidina Faqih Mugaddam. Muhammad bin Ali arba'ina sanatan. Wa dufina bi maqbarati Zambal. Habib Alwi bin Muhammad Sayyidina Marbat di Zambal ya waladu Abdurrahman bin Alwi Sayyidina Nadim Ubaid Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin uh, bin Muhammad Al-Haddad bin Alwi bin Abi, bin Ahmad bin Abi Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Al-Faqih Ahmad bin Abdurrahman Al-Mazkur bin Alwi Amul Faqih jadi eh, Alwi ini julukannya itu Amul Faqih itu jadi uh, gurunya sekaligus mertuanya Saiful Muqaddam Muhammad bin Ali Al-Muqaddam Wa kana Syekh bin Alwi bin Muhammad Said bin Marbat jaddu Syekhana Nadim imaman jalilan hafidha. Nah, jadi Al-Haddad itu dari beliau, dari Habib Alwi ini. Habib Alwi ini datunya Habibullah Haddad. Jadi kan ada ya, dari Ibn Fagi, Amul Fagi, dari ada dari Fagi Mugaddam. Jadi dari Alwi ini nih, ada yang dari Sayyidina Fagi Mugaddam. Kebanyakan dari Sayyidina Fagi Mugaddam. Fagi Mugaddam punya anak tiga yang punya keturunan ya. Semua anaknya lima. Tiga itu alwi, itu alatos alhadar al-haddar, eh, al-idrus, al-hamid, nah, itu Syekh Bakar bin Salim, itu semua dari sini. Oleh itu ada Ali bin Fagi Mugaddam. Nah, itu Ajamalul Lail, Al-Junaid, Asri, Asyatiri, eh, Baharun, ah, terus eh, bin Sahil, nah, itu semua di situ. Kemudian ada Ahmad Asyahid bin Fagi Mugaddam. Nah, itu dari situ Al-Jufri, Al-Bahar, dan sebagainya gitu. Nah, itu dari Fagi Mugaddam kebanyakan. Nah, dari Amul Fagi itu termasuk Ben Sumit, Al-Haddad, nah, itu dari dari Al-Faqih itu. Kemudian Hafidhul Wasid li Imam Ghazali kata. Karena Syekh Abdul Rahman bin Alwi bin Muhammad Sahib Marbat jadu Syekhna Nadim imaman jalilan Hafidhul Wasid li Imam Ghazali wa akhadha an Sayyidina Ustaz Al-Faqih Muhammad bin Ali وأخذ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبيد والفقيه علي بن أحمد بن مروان والقاضي أحمد بن عيسى وغيرهم وكان يقرأ في الفقه والتفسير وغيرهما وكان كثير العبادة والصدقة مقصودا للضيافة والقراءة وكان ولده الفقيه أحمد بن عبد الرحمن بن علوي بن محمد صاحب مربات مشهورا بالفقيه أحمد وكان أحد مشايخ الإسلام وعلامة العلماء الأعلام إماما كبيرا وطودا شامخا وعلما راسخا اعتنى بكتب الإمام غزالي فحفظ الوسيط والوجيز وبكتب الشيع بالإسحاق وتفقه على سيدنا الأستاذ الفقيه محمد بن علي وقرأ عليه في التصوف وأخذ عن خاله الشيخ علي بن محمد الخطيب وغيرهما الثاني من أولاد محمد بن علي صاحب مربد أحمد بن محمد أبو زينب أم الفقراء عينه Siapa Zainab? Zainab Mufakal itu istrinya Fakim Mugaddam. Dia kawin sama misanannya berarti. Zawjatu Sinafagi Mugaddam wa umma uladihi. Asalis bin Bani Muhammad sahib Marbat Ali bin Muhammad. Walidu Sayyidina Fakim Mugaddam Ali bin Muhammad. al ustazul Muqaddam. Arabi Abdullah bin Muhammad sahib Marbat. Zakarau fil gharar. Wa gala zakarahu Muhammad bin Ali al-Qalai fi ijazatin lahu wal fagii ibn Faris fi Jami' at-Tirmidzi. توفي سنة خمس وسبعين وخمسمائة وذكر غيره أنه توفي سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة وكان علي بن محمد والد سيدنا الفقيه شيخا زاهدا تقيا عالما صوفيا صاحب سرائر عظيمة ومعاملة مع الله جليلة وأحوال جميلة وسخاء ووفاء وجود وتقي له كرامات كثيرة ومناقب غزيرة ولد بالتديم وبها نشأ وصحب أباه وغيره وكان على سيرة حسنة وأخلاق ردية وتواضع, وتواضع عظيم ولم تدل حياته نفع الله به توفي سنة نيف وتسعين وخمسمية شعرا ولله در من قال هذا البيت علي الصوفي المشهور صدقا أبو قطب قطب الورى الهادي الدليل غيره للشيخ علي بن أبو بكر بن علو آه، أبو بكر علوي أيضا وخصص علي, علي سر Ni'ma aliyuhum Abul Fagihil Ghawthi Zainul Mujtala. Wa qala Sayyidina Nadim wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi amin wallahu subhanahu wa ta'ala ala. Ada ya kan? Fatihah Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah rahmatullahi wa jannah. وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في دين الدنيا والآخرة الفاتحة